Pelajaran yang pertama kita petik tadi apa? Tidak boleh berlebihan terhadap orang saleh. Soal keharusan untuk mencintai orang saleh, senang kepada orang saleh, berkhidmat kepada orang saleh, itu suatu hal yang diperintahkan oleh agama Islam tapi berlebihan mengangkatnya melebihi jenjang yang sesungguhnya itu haram sebagian orang berlebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian orang berlebihan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata mereka ya akramal khalq mali man aludhu bihi siwaka inda hudutil hadithil amami wa inna min judika dunya wa durratiha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami dua bait syair mereka tujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai makhluk termulia tidak ada lagi untukku selain dirimu tempat kembali ketika aku ditimpa oleh musibah yang parah. Sesungguhnya di antara kedermawanan dirimu adalah dunia yang terkembang berserta seluruh isinya. Dan di antara ilmu yang kamu miliki adalah ilmu lauh, mahfuz dan ilmu kalam. Dua bait ini ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mengatakan, ketika terjadi musibah aku hanya bisa kembali kepadamu. Ini hak siapa sebenarnya? Allah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi kesyirikan. Kesyirikan. Dan kemudian dia mengatakan Kedermawanan engkau wahai Rasul di antara bukan semua tapi di antara di antara kedermawan yang engkau miliki adalah dunia yang terkembang beserta isinya. Subhanallah. Milik siapakah dunia ini dan siapa yang memberikannya kepada kita? Allah tapi dia katakan untuk Nabi Muhammad SAW. Di antara ilmu yang Engkau ketahui wahai Rasul, di antara ilmu yang Engkau ketahui adalah ilmu lahul mahfuz. Subhanallah. Seluruh yang terjadi dari dunia dari pertama diciptakannya sampai dunia kiamat semuanya diketahui oleh Nabi Muhammad detail-detailnya. Seperti apa yang di Lauhul Mahfud diketahui oleh Nabi Muhammad. Dan itu pun baru dia katakan di antara kedermawananmu, bukan semuanya. Di antara ilmu, masih ada ilmu yang lebih daripada itu. Ini miliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengangkat Rasulullah di atas yang semestinya. Ini berlebihan dan ini membawa kepada kesyirikan. Wajar kalau kemudian mereka terkena musibah, dia mengatakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Bukan ya Allah. Ya Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kayaknya agamis banget. Padahal syirik. Dan seperti yang saya ceritakan pada kesempatan yang lalu, di saat kuburan Rasulullah SAW belum dijaga ketat oleh para askar, masih boleh menempel di jeruji-jeruji besi itu banyak sekali surat masuk ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang minta didoakan, ada yang minta ini, ada yang minta itu, ada yang minta ini, ada yang minta ini. Kirimkan surat. Semua itu penuh dengan keyakinan bahwa Rasulullah bisa membacanya, Rasulullah bisa mengabulkan doanya, Rasulullah bisa menyingkirkan kesusahan yang ada pada hidupnya. Rasulullah bisa membantunya dalam menyelesaikan masalah. Rasulullah sudah wafat. Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yakini bahwa Rasulullah tahu segala sesuatu. Dia yakini bahwa Rasulullah bisa mengatur alam, Rasulullah bisa memberikan hujan, Rasulullah bisa menyembuhkan penyakit, Rasulullah dan itu kesyirikan semua. Karena seluruh itu adalah ibadah yang hanya wajib kepada Allah. Sementara dia berikan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak setuju. Rasul mengingkari hal yang seperti itu. Itu yang pertama ya. Dilarang berlebihan kepada orang saleh. Di poin yang kedua, berlebihan kepada orang saleh adalah sumber yang paling empuk untuk kesyirikan. Berlebihan dalam mencintai orang saleh adalah sumber yang paling enak oleh iblis, digunakan oleh iblis sebagai batu loncatan yang paling sukses untuk menjerat orang ke dalam yang namanya syirik. Oleh karena itu, Selama seribu tahun iblis berusaha menjerat anak cucu Adam untuk bisa syirik nggak bisa-bisa dia. Baru dia bisa sukses di kaumnya Nabi Nuh masuk dari bab kecintaan yang berlebihan kepada orang orang saleh. Maka lihat kesyirikan kaum muslimin di Indonesia. Dari 100% kesyirikan yang ada, 85%-nya itu di kuburan. Kuburan orang saleh, kata mereka kuburan wali, kata mereka. Padahal tidak ada yang tahu siapa yang wali Allah sesungguhnya. Dari manusia selain Nabi dan Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, kita nggak tahu kita siapa yang wali Allah di sini. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tahu wali Allah nggak mau lagi ceramah di sini. Ngapain? Wali Allah sudah masuk surga. Kita mau sih karena kita ingin serius untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu nasib kita di akhirat seperti apa. Kalau sudah tahu saya wali Allah udah nggak mau lagi ngapain ceramah sibuk-sibuk. Enakan saya di rumah duduk-duduk, baca Quran, baca buku, kan gitu. Kalau wali Allah kan statusnya sama dengan surga kan? Haram hukumnya. Menetapkan kepada untuk, untuk seseorang surga atau menetap untuk seseorang neraka itu haram hukumnya dalam akidah kita menyatakan itu wali Allah haram hukumnya karena berarti kita telah menyatakan dia adalah penduduk surga. Kalau sudah wali Allah nggak mungkin wali Allah ada di neraka, itu mustahil. Lalu siapa kita yang berhak menentukan ini wali Allah, ini bukan wali Allah, ini wali Allah itu bukan wali Allah, ini wali Allah ini bukan. Ini kuburan wali Allah itu bukan kuburan wali Allah. Siapa yang berhak menentukan? Dari mana kita tahu orang ini pasti masuk surga? Dari mana kita tahu orang ini pasti mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? dan kesyirikan terjadi di samping kuburan mereka. Coba lihat. Ada di tempat lain, ada. Tapi mayoritas kesyirikan di sini di Indonesia bahkan di dunia adalah di depan kuburan. Kuburan yang dianggap kuburan orang saleh. Untuk apa mereka di sana? Minta. Minta apa? Macam-macam. Ada yang minta disembuhkan dari penyakit. Ada yang minta ini, ada yang minta diturunkan hujan, ada yang minta ini. Nanti akan datang argumentasi mereka. Kenapa mereka minta kepada kepada para nabi dan para rasul yang mereka anggap orang saleh dan orang-orang saleh yang mereka anggap wali Allah? Akan datang argumennya dan akan datang bantahannya. Karena subuhan mereka dibantah dalam kitab ini. Oleh karena itu berbahaya. Kuburan adalah tempat yang paling berbahaya. Kecintaan kepada orang saleh adalah titik yang paling empuk bagi syaitan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu umat Islam dilarang rajin duduk berlama-lama di kuburan. Dan itu terhitung iktikaf yang diharamkan. Iktikaf artinya berdiam diri. Yang itu hanya ada di masjid. Itikaf itu hanya ada di di masjid, bukan di kuburan. Sunnah dalam ziarah kubur, datang ke kuburan tersebut, ucapkan doa ziarah kubur, pergi. Tapi kalau kemudian kondisi menuntut kita untuk membersihkan kuburan orang tua kita dan yang lainnya kita lakukan. Dan tidak ada maksud dan tujuan untuk berlama-lama di sana. Tidak ada maksud dan tujuan. Lihat mereka yang mengkhatamkan Al-Quran di kuburan lihat mereka yang makan-makan di kuburan, lihat mereka yang baca yasin di kuburan, lihat mereka yang duduk bersama bertahlil dari maghrib sampai isya di kuburan. Semua itu adalah sarana menuju kesyirikan. Walaupun sekarang dia belum syirik, tapi nanti tidak tertutup kemungkinan untuk generasi setelahnya atau setelahnya. Coba lihat. Kaum Nabi Nuh target setan itu cucu yang kelima. Maka pintu kita tidak boleh buka. Oleh karena itu, kenapa kuburan di dalam agama Islam? Kenapa kuburan di dalam agama Islam dilarang ditebok dikasih nama? Supaya tidak kentara mana kuburan orang saleh yang dianggap saleh mana yang tidak. Sehingga hubungan kita dengan orang saleh hanya hubungan wasiat. Tausiah bukan hubungan jasad antara jasad zahir kita dengan jasad yang terbujur di di kuburan. Sehingga kuburan-kuburan yang diketahui namanya diserbu orang untuk berbuat syirik. Ada katanya kuburan Nabi Daud, ada katanya kuburan Nabi Sulaiman, kuburan Nabi Yakub, kuburan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kuburannya tiga di dunia ini. Entah yang mana satu. Atau mungkin tidak ada ketiga-tiganya di situ. Ada kuburan Ali, ada kuburan ini, ada kuburan itu dan semuanya mereka duduk di sana minta sesuatu. Dan itu kesyirikan. Kesyirikan. Minta kepada orang yang sudah wafat itu kesyirikan. Apapun permintaannya. Ya. Maka kalau kita punya keluarga, punya adik, punya kakak suka ngeluh curhat di kuburan itu cepat-cepat dilarang. Walaupun belum syirik tapi itu ajang menuju syirik. Ada keluarga yang rajin. Kakak, adik-adik duduk. Diajaknya mamanya ngobrol. Ma, saya sekarang sudah begini, ma. Saya begini, saya begini, saya sedih, ma. Diajaknya <laughs> mamanya ngobrol. <laughs> Akal tidak berfungsi. Orang wafat nggak bisa dengar. Tidak boleh. Kemudian di dalam cerita Nabi Nuh tadi bahaya foto dalam agama Islam. Bahaya foto dalam agama Islam. Coba lihat. Syaitan ketika mengajak syirik didahului dengan mukaddimah buat fotonya. Oleh karena itu pemuja-pemuja kesyirikan biasanya punya foto orang yang dia puji itu di dompetnya, di rumahnya. Hah? Ya, angku saleh termasuk salah satu di antaranya. Ya. Foto angku saleh di restoran-restoran Pekanbaru. Ya. Coba lihat. Yakin orang kalau foto angku saleh itu ditaruh di restoran membuat restorannya laris. Subhanallah. Padahal angku saleh itu entah punya restoran entah tidak ketika dia hidup. Belum tentu Angku Saleh itu punya restoran ketika dia hidup. Katanya kan dia hidup di zaman penjajah. Kapan dia membuka restoran? Katanya. Begitu. Tapi lihat cerita tentang dia. Oh dia begini, dia begini, dia begini. Dia di, di dalam penjara tapi tetap bisa mengimami orang sholat. Entah siapa yang dalam penjara, entah siapa yang datang sholat. Ah, macam-macam. Di luar kemampuan seorang manusia. Di luar kemampuan seorang manusia. Diceritakan begini, begini, begini. Berlebihan dalam memuja orang saleh. Sehingga syirik datang dengan mudah dalam bab yang seperti itu. Ya, aku saleh. Siapa yang namanya aku saleh? Allah alam saya tidak tahu karena dia soleh atau memang karena namanya soleh. Juga nggak tahu. Hah? Kalau fotonya itu kelihatan asli kan, tapi entah siapa orangnya itu tidak tahu. Tapi diyakini seperti itu karena keyakinan keyakinan dan itu kesyirikan kesyirikan berbahaya ya Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kemantapan ilmu akidah kita sehingga kita benar-benar dalam segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Silahkan bagi ikhwan atau yang lainnya atau akhwat kalau ingin ditanyakan ada yang ditanyakan tentang masalah yang kita ceritakan tadi atau hal-hal yang berhubungan dengan tauhid atau hal-hal yang lain yang mungkin saya punya jawabannya kita persilahkan ya silahkan Hari eh, eh, eh, ya ya. Nabi Sallallahu Ya Bilal, berikan kita istirahat dengan mendirikan salat. Salat itu didirikan tentu dengan azan. Dan Rasulullah sebenarnya menyuruh Bilal untuk melakukan azan supaya Nabi bisa istirahat. Istirahatnya Rasulullah itu adalah di dalam salatnya. Istirahatnya Rasulullah adalah di dalam salat. Rasulullah ketika sudah sholat Rasulullah masuk ke dalam dunia yang sangat damai sekali. Dunia yang sangat tentram, dunia hubungan antara seorang hamba dengan sang khalik. Kita sudah sampai kepada dunia kedamaian tentu kita bisa istirahat di sana. Ditambah riwayat-riwayat lain Rasulullah SAW Iza fazi'ahu amrun laja'a ila salah Nabi kalau sudah digoncang oleh sebuah masalah Rasulullah kembalinya kepada sholat jadi sholat yang membuat tentram. Dan itu hak. Karena kekhusyukan di dalam sholat membawa kedamaian di dalam hati. Hati tenang, jiwa tentram, kegaduhan yang ada menjadi menjadi tidak gaduh, kekhawatiran yang ada menjadi tidak khawatir, kekacauan yang ada menjadi tidak kacau, kegalauan yang ada menjadi tidak galau, dihasilkan oleh orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholat itu istirahat. Itu istirahat. Dan istirahatnya Rasulullah dari dalam sholatnya sehingga ketika jasadnya sudah tidak kuat pun rohnya tetap istirahat sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah kadang-kadang sholat sampai bengkak. Artinya kaki sudah nggak kuat untuk berdiri. Akan tetapi tetap merasa tenang, senang, nyaman sehingga nggak nggak peduli lagi kaki yang merasa sudah tidak sanggup secara jasad. Akan tetapi Nabi tetap merasakan kenikmatan hal yang tersebut. Para ulama salah ketika kita baca biografi mereka, setelah selesai sholat itu bahkan gak bisa berdiri, saking kakinya udah gak nggak kuat menahan menahan badan. Berjalan ke kasur itu sambil merangkak. Mereka menemukan kenikmatan di dalam sholat. Mereka menemukan kedamaian di dalam sholat. Mereka menemukan situasi yang aman, nyaman, tentram, sejahtera di dalam sholat. Makanya itu dikatakan istirahat. karena itu kata Rasulullah, wahai Bilal, arif Nabi Sholat. Berikan istirahat kepada kami dengan melaksanakan sholat. Riau termasuk wilayah yang sangat mudah mencari masjid tanpa kuburan. Tanbaru, Tanbaru termasuk kota yang sangat mudah, sangat gampang mencari masjid tanpa kuburan. Tapi di negeri lain. Subhanallah. Beberapa negeri yang pernah kita kunjungi ya. Itu masjidnya kuburan semua di depan, di kiri, di belakang. Medan, Sumbar, Hah? Jawab. Sehingga betul-betul kita itu ada seolah-olah dai itu sudah punya skedul masjid. Kalau enggak masuk ke tapi kalau di Riau alhamdulillah rata-rata tidak ada. Rata-rata. Walaupun ada satu-satu. Ya walaupun ada satu-satu seperti yang saya katakan, walaupun ada satu-satu. Sholat di masjid yang ada kuburannya telah datang nas yang jelas dari Nabi Muhammad SAW melarangnya. Eh, nas yang sangat banyak dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari Imam Imam yang lainnya melarang menjadikan kuburan di masjid atau masjid di kuburan. Melarang kita untuk sholat menghadap kuburan, melarang sholat di tempat yang sekelilingnya ada kuburan. Kita sudah pernah membuat sebuah daurah kecil-kecilan soal itu nggak tahu sih apakah ada rekaman saya nggak tahu ya soal melarang sehingga Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah melaknat kaum Yahudi kaum Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat salat masjid tempat sujud maka tidak boleh kita harus berusaha untuk sholat di masjid yang tidak ada kuburan. Baik di depan, di samping, di belakang. Jangan sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Kalau ada kuburan itu di dalamnya, di dalamnya wajib kita keluar dari situ tidak boleh sholat. Karena sholat di masjid yang di dalamnya ada kubur, di dalam masjidnya itu batal, tidak sah. Bijma ulama dengan ijma para ulama ahlu sunnah. Tapi kalau kemudian kita terlanjur sholat di masjid yang kita tidak tahu, ternyata setelah sholat ada kuburannya, baik di belakang, baik di depan, baik di kiri atau di kanan. Tapi kita tidak tahu. Namun sudah selesai baru kita tahu, maka tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang bi ijma'il ulama dengan ijma' para ulama. Ahlu sunnah yang kita ketahui tapi sengaja datang ke masjid, padahal kita tahu masjid itu ada kuburannya dilarang. Tidak boleh. Ya. Wallahu alam secara singkat itu yang saya saya karena uh, itu untuk ini ini tanyakannya. Jadi mengkhususkan, menyengaja pergi ke masjid yang ada kuburannya sementara kita tahu di situ ada kuburannya tidak boleh. Apapun masjidnya, di depan, di belakang, di kiri dan kanan tidak boleh. Wallahu alam. Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat connect dengan pertanyaan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan Masjid Nabawi? Bukankah di Masjid Nabawi itu kuburan ada di dalam masjid? Pertanyaan kita pertama, apakah kuburan Rasulullah SAW itu di dalam masjid sejak zaman Rasulullah atau tidak? Pertanyaan itu pertama sekali. Supaya kita membersihkan syariat Nabi Muhammad daripada kesalahpahaman. Antara syariat Nabi Muhammad dengan apa yang terjadi tidak bertolak belakang. Karena kuburan Rasulullah itu ada di samping masjid waktu itu. Yang tidak termasuk tanah masjid. Jadi takaran takaran masjid yang ada kuburannya tanahnya. Takarannya adalah tanahnya. Kalau masuk ke tanah masjid, dia masuk kuburan yang ada masjidnya. Kalau sudah di luar tanah masjid, maka itu adalah tidak termasuk di kawasan e, masjid. Tanah untuk masjidnya. Bisa saja tanah masjidnya ini, ini tanah untuk masjid, peruntukan untuk tanah masjid, masjidnya di sini, kuburannya di depan. Itu atau di samping di sini atau di mana. Itu tidak termasuk masjid yang ada kuburannya. Masjid yang ada kuburannya adalah masjid yang di tanah masjidnya ada kuburan. Ini masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini rumahnya, di samping di sini. Dan tanah masjid hanya sebatas tidak lebih daripada itu. Dan Rasulullah SAW di rumahnya menandakan bahwa rumah ini bukanlah tanah masjid. Rasulullah SAW junub di rumahnya. Rasulullah berhubungan suami istri di rumahnya. Dan itu haram dilakukan di masjid. Berarti ini bukan tanah masjid. Sudah di luar. Tapi ada di sampingnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah di Rasulullah SAW mengatakan sebelumnya seluruh para nabi dikuburkan di tanah yang Allah pilihkan tempat dia wafat. Maka dikuburkan Rasulullah di tempat di mana Allah mewafatkan dirinya sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah kan yang memilikan tanah itu untuk untuk kubur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan secara nas tidak bertentangan karena ini tidak masuk tanah masjid. Oleh karena itu Abu Bakar minta dikuburkan di sana. Oleh karena itu Umar juga minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di situ. Sementara Utsman sudah dibagi, sudah tidak di sana lagi. Setelah Rasulullah wafat, kuburan Rasulullah di sana. Abu Bakar memimpin. Ini tetap di luar masjid. Kemudian Abu Bakar wafat, dikuburkan di samping Rasulullah, dipimpin oleh Umar. 10 tahun. Tetap di luar masjid. Umar wafat dikuburkan di sana. Dipimpin oleh Utsman 13 tahun lamanya. Wafat Utsman dikuburkan di baki. Dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota ke Kufah dan wafat di Kufah radhiyallahu an. Dimakamkan di Kufah. Dilanjutkan oleh Muawiyah radhiyallahu an. Dilanjutkan kemudian oleh anaknya Yazid, dilanjutkan oleh khalifah-khalifah Bani Bani Umayyah dan di khalifah-khalifah Bani Umayyah kemudian masjid dibesarkan dan dimasukkan kuburan itu ke dalam areal masjid. Oleh karenanya, bahwa masuknya kuburan Rasulullah ke dalam areal masjid bukanlah syariat Rasulullah dan tidak Rasulullah kerjakan, tidak juga para sahabat. Itu terjadi setelah seluruh para sahabat Nabi meninggal dunia. Di zamannya Walid bin Abdul Malik. Kalau saya tidak khilaf, pemerintahan Bani Umayyah Walid bin Abdul Malik yang menjadi pemimpin kota Madinah, pemimpin besarnya, khalifah besarnya adalah Walid bin Abdul Malik. Kemudian yang memimpin kota Madinah adalah uh, Umar bin Abdul Aziz. Kota Madinah. Gubernur Kota Madinah waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Datang perintah dari khalifah untuk memperluas masjid dan memasukkan areal rumah ke dalam bangunan masjid. Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para ulama di Madinah ketika itu dan seluruh ulama menentang. Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat surat protes kepada khalifah bahwa seluruh ulama di Madinah tidak ada yang setuju. Tapi khalifah tetap memaksakan kehendaknya. Akhirnya terjadilah itu. Berarti masuknya kuburan Rasulullah ke dalam masjid bukanlah syariat Nabi dan bukan pekerjaan Nabi dan bukan pekerjaan para sahabat, namun pekerjaan Bani Bani Umayyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya itu terjadi di negeri kita, masih ada kemungkinan masjidnya dipindah atau kuburannya dipindah. Itu masih mungkin. Mungkin masjidnya yang dipindah di, dikosongkan saja, kita bangun masjid di tempat lain. Itu mungkin. Atau wah masjidnya terlalu sayang kalau masjid yang dipindah, kuburan saja dipindah. Bongkar kuburan pindahkan ke tempat yang lain. Kedua-dua itu mustahil untuk kuburan Nabi dan masjid Nabi. Kedua-duanya itu mustahil untuk masjid Nabi. Masjid Nabi dipindah ke tempat lain. Apa bisa? Enggak bisa. Karena masjid Nabi sudah ditunjuk oleh Allah di situ masjidnya. Kuburan Nabi mau dipindah ke tempat lain. Apa bisa? Mustahil. Jasad Nabi mau dibongkar sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tetaplah itu sebagai satu-satu kondisi darurat sekarang ini. Jadi kondisinya adalah dalam keadaan darurat. Jadi tidak boleh kita yakini sebagai syariat karena syariat ada dan syariat itu berlaku di zaman Nabi Muhammad, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, Yazid dan seluruh para sahabat. Namun setelah para sahabat wafat, datanglah generasi setelahnya yang kurang ilmu lalu menjadikan itu ke dalam masjid. Hukumnya kita sholat di seperti seperti masjid Nabi adalah darurat. Kita tidak setuju namun itulah kondisi yang ada. Dan tidak mungkin dipindah. Masjid tidak mungkin dipindah, kuburan tidak mungkin untuk dipindah. Allahu a'lam. Silakan. dalam sejarah disebutkan dalam sejarah tapi kemudian Allah bongkar Bagaimana dengan kuburan yang terletak di halaman rumahnya banyak terdapat di perkampungan bagaimana jika arah kiblat persis sama dengan ke arah kuburan tersebut boleh boleh rumah ya yang terlarang adalah masjid dengan dalil bahwa Aisyah salat di rumahnya. Dengan dalil bahwa Aisyah salat di rumahnya. Ada siapa di rumah Aisyah? Ada makam Nabi, ada makam siapa lagi? Makam ayahnya, ada makam siapa lagi? Ada makam Umar. Aisyah salat di rumahnya. Allah Ya. Bagaimana hukum kalau ada jenazah kesalahan. Salat sunat wusta. Ya. ya. Jenazah tidak boleh dibawa ke masjid ketika orang salat. Itu kesalahan. Itu kesalahan kaum muslimin memasukkan jenazah ke masjid ketika mereka salat. Jenazah tetaplah harus berada di luar, baik di rumah atau di mana. Ya, lebih baik diletakkan di rumah saja. Kalau di teras nanti menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin. Karena di zaman Nabi Muhammad tidak pernah ada mayat yang dibawa ke dalam masjid. Apatah lagi ketika sholat. Seluruh mayat di zaman Rasulullah itu disolatkan di luar masjid. Seluruh, seluruh saya katakan, seluruh mayat yang disolatkan di zaman Rasulullah SAW disolatkan di luar masjid bahkan tidak dimasukkan ke masjid sama sekali. Oleh karena itu memasukkan mayat ke dalam masjid adalah kesalahan. Dan menyolatkan mayat di masjid pun sebenarnya telah meninggalkan sunnah yang lebih afdol. Meninggalkan sunnah yang lebih afdol. Sunnah lebih afdol itu disolatkan di di luar masjid. Di halamannya kah, di terasnya kah, di mana kah. Tapi tidak di dalam. Tidak. Kalaulah menyolatkan mayat di dalam masjid lebih afdol maka Nabi akan membawa mayat itu ke dalam masjidnya dan masjidnya sholat satu kali lebih daripada seribu kali sholat di masjid-masjid yang lain. Tapi Rasul tetap menyolatkan mayat itu di di luar. Namun hukum mayat di masjid tidaklah sama dengan hukum kuburan di masjid. Itu perlu kita ketahui. Kesalahan terjadi namun tidak seperti adanya kuburan di dalam sehingga kalau ada mayat dalam masjid artinya kita batal sholat kita di masjid tidak. Itu kesalahan. Kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh umat yang kemudian berlarut dalam masalah itu sehingga seolah-olah menyolatkan mayat di masjid adalah sunnah. Dan seolah-olah membawa mayat ketika orang sedang sholat ke masjid adalah sunnah. Sehingga ketika ada kaum muslimin yang mengerti sunnah yang sesungguhnya, mengamalkan sunnah, mereka mengatakan ini orang mana ini? Ajaran apa lagi yang dia bawa? Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat akan datang kepada kalian zaman di mana yang sunnah akan dianggap bid'ah, yang bid'ah akan dianggap sunnah. Yang mungkar akan dianggap ma'ruf, yang ma'ruf akan dianggap mungkar. Ketika ada orang yang merubahnya, mereka mengatakan wuyil oh iya, di sunnah. Sunnah sedang dirubah orang. Dapat kita sekarang. Butuh pahlawan-pahlawan yang berjuang menyampaikan kepada masyarakat dan mempraktekkan ketika itu memungkinkan dan tidak mengundang mudarat yang lebih besar untuk mengembalikan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang sudah yang sudah hilang. Wallahu taala alam. <clears throat> Sering kita itu ketika saya kita sampaikan misalnya kawan-kawan kita bertanya bagaimana Masjid Nabawi, bagaimana Masjid Haram sekarang? Kondisi sekarang tidak bisa dijadikan argumentasi untuk melawan syariat kondisi sekarang tidak bisa menjadikan dijadikan argumentasi untuk melawan syariat. Karena sekarang pekerjaan orang sekarang dan syariat adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kemudian apa yang ada di masyarakat, masyarakat begitu. Tidak boleh, ya. Jadi itu memang argumentasi yang sering terjadi pada pada orang awam, tapi itu tidak boleh terjadi pada orang yang sudah rajin pengajian. Karena antara apa yang disampaikan Rasulullah tidak boleh ditentang oleh apapun Termasuk apa yang dilakukan oleh orang sekarang di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Manusia sekarang bisa salah, tapi apakah wahyu bisa salah? Apakah Nabi Muhammad bisa salah? Apa yang dilakukan orang sekarang bisa salah. Jadi bisa salah orang bisa salah orang bisa. Begitu. Wallahu a'lam. Dan Masjidil Haram kondisinya juga dalam keadaan darurat. Ya. Sih. Sah, seperti yang kita katakan tadi. Jadi, <clears throat> seperti itu keadaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada sholat sunat wusto? Tidak ada. Yang ada sholat wusto itu adalah sholat asar. Ya, sholat wusto itu adalah sholat asar. Hafidhu ala salawati was salatil usto. Jagalah seluruh sholat dan sholat wusto. Seluruh ahli tafsir mengatakan sholat wusto itu adalah sholat asar. Dalam hadis juga dikatakan itu adalah sholat asar. Jadi tidak ada sholat sunat khusus namanya sholat usto, tapi adalah sholat usto itu maksudnya adalah sholat asar. Kenapa harus dijaga? Karena memang banyak orang ketiduran sholat asar. Allah Belakang, Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sejauh mana kita menghormati ulama ketika dia meninggal? Pertama, kalau kita ingin menghormati dia, doakan kebaikan untuknya. Selalulah berdoa kepada Allah agar diampunkan dosa dan kesalahannya. Dia pasti memiliki dosa dan kesalahan. Dilapangkan kuburnya, dirahmati dia, diberi nikmat, diberikan Allah surga kepadanya, Allah ridhoi dia. Doakan. Yang kedua, ikuti ilmu yang telah dia ajarkan. Ikuti ilmu yang telah dia ajarkan. Karena itu yang bermanfaat baginya. Ketika ilmu yang dia ajarkan kepada kita kita amalkan, otomatis kita juga mentransfer pahala untuk dia. Karena apapun siapapun yang mengajarkan kebaikan kepada kita, ketika kita amalkan itu, kita dapat pahala, dia pun mendapatkan pahala yang sama. Jadi ikuti tausiahnya, ikuti apa yang selama ini diajarkan daripada kebaikan. Lanjutkan. Wujudkan cita-citanya. Apa cita-cita yang belum terkabulkan? Apa keinginannya yang belum terkabulkan? Belum terwujud. Usahakan untuk mewujudkannya. Hormati keluarganya dan bantu mereka perhatian terhadap keluarganya. Berbakti kepada kaum kerabatnya, dan menjaga manusia agar tidak berlebihan terhadap dirinya. Kemudian kalau memang itu kebaikan yang kita dapatkan dari beliau, dari orang yang tersebut, selalulah sebut di depan manusia bahwa orang yang telah berjasa buat saya. Sebatas itu. Karena menerangkan kebaikan orang lain terhadap diri kita adalah syariat. Saya tahu ini karena belajar dari beliau. Beliau yang telah membuka pertama kali kepada saya kebenaran. Beliau yang telah mengikis saya daripada ilmu kesyirikan. Beliau yang telah menanamkan akidah kepada saya sehingga saya begini. Beliau yang telah mengajarkan Al-Quran kepada saya. Beliau yang telah mengajarkan ini kepada saya. Beliau yang telah mendidik saya. Beliau yang telah mengkader saya. Kita sebut. Kita sebut kebaikan yang sampai kepada kita dari orang lain. Dan itu hak. Asal jangan berlebihan. Ya. Namun tidaklah bahagian daripada penghormatan kita buatkan kuburannya sampai satu meter lalu kita buatkan keramik Itali. Lalu kita tuliskan tulisannya cantik sehingga tukang tulis namanya pun datang dari dari Jakarta. Itu bukan kebaikan untuk diri ini. Bahkan itu mengazab karena besar kemungkinan generasi setelah kita akan bercerita lain setelah kita. Allahu a'lam. Kalau kuburan orang tua kita di belakang masjid dan masuk area tanah masjid, seandainya kita mampu untuk melakukan itu, kita ajak keluarga kita berunding, lakukan. pindah, ya, pindah Artinya untuk melakukan itu butuh kemampuan. Karena kalau dilakukan tanpa kemampuan bisa jadi e, lebih besar. Kita pindah nanti dipindah lagi oleh abang kita ke situ lagi. Nah, jadi jadi kacau, ditambah ribut di keluarga ini segala macam. musyawarah. Sampaikan kepada mereka untuk mengamalkan sunnah perlu sosialisasi kata orang sekarang. Perlu disampaikan ke orang, perlu diberitahu agar kemudian tidak menjadi, tidak menjadi mudarat dan fitnah di belakangnya. Allah Rasulullah ingin menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali seperti pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi Rasulullah tidak lakukan karena mudarat yang akan terjadi di belakang dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata kepada Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu baru masuk agama Islam, aku akan hancurkan Ka'bah ini dan aku bangun kembali sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bukan empat sudut, dua sudut saja. Jadi hijir Ismail yang melingkar itu, itu adalah pondasi Ka'bah. Hijir Ismail yang melingkar itu adalah pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bangunannya seperti ini. Ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad, dia begini oval. Di sebelah sana tidak ada tidak ada sudut. Itu bangunan Ka'bah yang sesungguhnya. Dan telah dihancurkan, kemudian dibangun seperti itu oleh orang Quraisy. Nabi SAW berkata, kalau bukan kaum wahai, wahai Aisyah, baru saja keluar dari alam kufur. Kalau bukan karena itu, saya akan hancurkan itu dan saya akan bangun kembali di atas kaedah, di atas pondasi-pondasi Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tidak lakukan. Kenapa? menjaga mudarat. Jangan sampai terjadi mudarat yang lebih besar umat terfitnah. Oleh karena itu kaidah maslahat dan mudarat harus dipertimbangkan oleh seorang dai dan seluruh orang yang ingin beramal ma'ruf nahi mungkar. Dia harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar, yang terjadi setelahnya mudarat lebih besar daripada mudarat yang ada sekarang, amar ma'ruf nahi mungkarnya haram. Amar ma'ruf nahi mungkarnya haram. Karena disebabkan dia amar ma'ruf nahi mungkar, terjadi mudarat yang lebih besar. Paham nggak? Kadar kesalahan orang cuman 30%. Datang dia amar ma'ruf nahi mungkar tanpa kaedah, tanpa memikirkan maslahat dan mudarat. Ternyata bergejolak menjadi 60% kadar kemungkaran di situ. Apa yang menyebabkan dia bertambah 30%? Pertanyaannya, Nah, apa yang menyebabkan bertambah 30%? Awalnya 30%, menjadi 60%. Apa yang menyebabkannya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar telah menjadi penyebab untuk bertambahnya maksiat. Maka amar ma'ruf nahi mungkarnya haram. Yang membuat kadar kemungkaran itu bertambah adalah karena amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkarnya haram karena dia telah menyebabkan kemungkaran bertambah. Jadi hati-hati. Dan mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar kita harus mengerti kondisi kita harus memperkirakan. Kita harus menakar. Kita tidak boleh menjadikan sesuatu lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Lebih parah dibanding sebelumnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bersama murid-muridnya sedang berjalan dan melihat kaum Tatar sedang mabuk. Minum, mabuk. Dan ada murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ingin melarang. Kata Syekhul Islam Ibnu jangan kamu tegak, biarkan aja mereka mabuk. Heran murid-murid. Kenapa? Ini mungkar. Ini mungkar. Orang mabuk mungkar. Terang-terangan lagi. Kata Syekh Uzam, kalau kamu larang dia mabuk, dia akan sadar. Kalau dia sadar, dia akan membunuh kaum muslimin. Mana lebih bagus? Dia mabuk atau dia membunuh kaum muslimin? Mana kemungkarannya lebih berat? Mabuk atau membunuh kaum muslimin? membunuh kaum muslimin lebih berat mungkarnya. Kalau kamu larang dia mabuk sekarang, dia akan sadar. Kalau dia sadar dia akan membunuh orang. Membunuh saudara kita kaum muslimin. Biarkan dia mabuk. Ini fikih di dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang sekarang berbuat amal ma'ruf nahi mungkar tanpa fikih sedikit pun. Tanpa fikih dakwah, tanpa fikih amar ma'ruf nahi mungkar sehingga amar ma'ruf nahi mungkarnya amburadul. Serampangan sehingga membuat masalah semakin lama semakin rumit masalah semakin lama semakin sulit, kemungkaran dan macam-macam terjadi. Dan itu banyak terjadi. Ya. Allah taala. Jadi saya tetap diskusi dan intinya adalah bagaimana kemudian kalau kita lakukan tidak terjadi motor yang lebih besar. Nah, silakan. ada apa? Di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah berkata kepada Muad bin Jabal, "Ya Muad, wahai Muad, atadri ma haqqullahi al ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu wahai Muad, apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Jadi apa yang Bapak katakan tadi tidak salah. Tahukah kamu wahai Mu'ad, apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Mu'ad sebagaimana para sahabat yang lain, adab mereka walaupun tahu Allah wa rasuluhu ta'alam Kata Rasulullah, ala 'alal 'ibad an ya'buduhu Wala yushriku bihi syai'ah Hak Allah terhadap hambanya adalah agar semua mereka ibadahnya hanya untuk Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Hak seorang hamba dari Allah adalah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Hak seorang hamba dari Allah agar Allah tidak mengazab orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Jadi antara hak Allah kepada hamba ada dan hak hamba terhadap Allah ada. Rasulullah telah terangkan. Kalau kita tidak terjamah ke dalam dosa syirik, Allah berjanji tidak akan Allah ada. Dalam hadis yang lain masih sahih Rasulullah SAW mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, lau ataitani bi qarabid dunya khataya." Seandainya nanti engkau datang kepadaku, dosamu hampir sepenuh bumi ini. Dosa yang kamu bawa menghadapku hampir sepenuh bumi. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Tapi kamu datang tidak pernah terjadi kesyirikan dalam hidupmu. Ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku datangkan seperti hampir sebesar bumi ini juga ampunan dari sisiku. Hak seorang hamba kalau tidak terjamah kesyirikan Allah tidak akan Nabi mengatakan syirik, kita mengatakan syirik seperti itu saja. Wallahu a'lam. Ya. Saya. Hmm. kerja di perusahaan yang mana perusahaan itu pemiliknya adalah non muslim. Tingkat komunikasi dan interaksi antara kita dengan orang kufar bebas 100% dalam urusan dunia selagi tidak menolong menolong dalam kemaksiatan tingkat muamalah, hubungan, interaksi antara seorang muslim dan orang kafir, kalau itu murni masalah dunia, 100% halal. Selagi dia tidak untuk maksiat. Kalau untuk maksiat, tidak perlu orang kafir atau orang muslim. Sama-sama haramnya. Kalau kemudian perusahaannya perusahaan maksiat, ya produknya produk maksiat gitu. Tidak peduli mau orang kafir ke ownernya, mau orang muslim ke ownernya, mau ustad ke kiai ke owner tak haram. Ya kan? Tapi kalau itu masalah dunia, saya bekerja di perusahaan asing ustadz, Ngapain? Ambil minyak bumi ya? Kan? Saya bekerja di toko orang kafir ustadz, Ngapain? Jual bedak, jual sabun. Ya apa-apa, silakan. Saya kerja di perusahaan yang jelas adalah milik orang Amerika. Ngapain kamu jual pizza? Yang dijual kan barang-barang yang Saya kerja sama Ustad. Ngapain? Hehehe. <laughs> bingung mikirkan ngapainnya. Apa? Oh, ya. Tapi kalau kemudian walaupun sama ustaz tapi maksiat tidak boleh. Dan gaji yang kita terima adalah karena kita melakukan sesuatu yang halal. Suatu hal yang dibolehkan oleh agama. Hal yang karena hubungan seorang muslim dengan orang kufar halal. Minggu yang lalu telah kita sampaikan, mungkin Bapak tidak hadir bahwa sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW ambil baju besi, baju perang, baju untuk berjihad, pergi ke rumah orang Yahudi, gadaikan ini, minta gandum, minjam. Digadaikan baju perangnya, baju jihadnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil gandum untuk makan keluarganya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai akhir hayatnya. Akhirnya Rasulullah wafat dalam kondisi bahwa baju perang yang sedang tergadai di rumah seorang Yahudi. Arti muamalah antara orang Islam dengan tidak Islam. Selagi muamalahnya benar, halal, dunia biasa, tidak ada hubungan dengan agama, maka itu halal. Ya. Jadi gaji yang kita terima gaji yang halal. Karena yang kita jual dari dia adalah yang halal. Yang kita kerjakan untuk dia suatu yang halal. Maka gaji yang kita terima adalah gaji yang saya kerja di perusahaan asing Ustaz, orang barat yang punya, orang Amerika, orang Cina. Ngapain? Bikin kertas. Boleh, silap. Saya kerja di sana ngapain? Bengkel. Ini ya, silap. Walaupun kemudian di samping kita mengatakan halal, kalau memang ada yang lebih baik daripada itu pindahlah. Walaupun gajinya kurang-kurang sedikit nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi kita mengatakan kenapa? Kenapa kita mengatakan begitu? Karena bekerja sama orang muslim tentu lebih baik daripada seperti itu. Namun tetap kondisinya seperti yang tadi, pekerjaannya pekerjaan yang halal. Pekerjaannya pekerjaan yang halal. Narik minyak dari dalam perut bumi, bengkel, traktor nih orang. Traktor. Orang mana yang punya itu? Orang Cina. Minyak, Caltex, California, Texas. RAPP, Dakiat. Tapi kalau disuruhnya kerjanya adalah maling maling kayu di hutan, nah itu baru nggak boleh. Wallah Ya, silakan, Nah, itu dia jadi masalah. Itu dia jadi masalah. Kita kan sudah katakan tadi, selagi hubungan kita adalah murni dunia dan bukan tolong menolong dalam kebatilan. Bukan tolong menolong di dalam kebatilan. Sekarang, kalau dia membangunkan gereja untuk orang Nasrani, pertanyaannya apakah dia tolong menolong dalam kebatilan? Ya, berarti tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih, la tabi'ul inaba liman يتخذه khamra. Jangan kalian menjual anggur kalian kepada orang yang kalian tahu dia akan menjadikan anggur itu untuk khamar. Kita lagi jualan anggur nih. Kalau datang orang beli ya jual aja. Tidak perlu tanya untuk kamar atau tidak deh. Tidak perlu gitu. Datang orang beli, eh, kita nggak tahu siapa orangnya. Datang beli, beli, jual, jual. Itu hukum asalnya. Tapi kemudian, bang, mana yang terbagus ini bang? Di antara anggur-anggur ini, aku rencana mau buat anu nih minuman keras nanti malam ada pesta. Nah, tiga, seminggu lagi ada pesta. Dia ngomongkan seperti berarti kita tahu bahwa dia akan membeli anggur dari kita untuk dijadikan minuman keras. Kita wajib berkata, nggak jual untuk kamu. Mana yang lebih besar? Dosa orang mabuk atau dosa orang berbuat syirik? Syirik. Membuat gereja untuk orang berbuat syirik, Pak. Maka lebih lebih akan lebih besar lagi dosanya. Tidak boleh kita mengatakan ini kan urusan dunia. Saya karena berumah sama dengan semen, dengan batu, dengan kaca, dengan pintu, dengan kayu. Nah, bukan soal itu. Sama dengan pedagang tadi, dia dia transaksinya uang yang dia jual anggur, halal-halal saja. Tapi tujuan orang beli dari dia anggur untuk menjadikannya adalah sebuah khamar, tidak boleh. Rasulullah melarang. Oleh karena itu tidak boleh Anda pegang semen, tidak boleh pasang batu bata, tidak boleh pasang plafon, Jangan pasangkan kalau itu untuk gereja. Karena itu termasuk tolong-menolong di dalam kebatilan. Ada orang mukmin, orang muslim minta tolong sama kita buat rumah. Buatkan rumah ini. Kamarnya banyak. Ini untuk apa? Panti pijit. Gak boleh. Gak boleh. Kalau kita tahu rumah itu akan dijadikan hal-hal yang seperti itu. Gak boleh. Apapun misalnya. Orang buat ini, buat itu. Kemudian kita tahu bahwa dia menyuruh melakukan itu untuk suatu yang maksiat. Kita wajib tidak setuju. Kita wajib tidak setuju. Dan tidak mau melakukannya. Karena itu bahaya daripada tolong menolong dalam kebatilan. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana hukumnya menjadi seorang pengacara? Jual beli hukum yang bukan syariat. Tolong menolong di dalam kebatilan. Karena hukum yang kita jual beli itu adalah hukum yang bukan hukum Allah. Sementara sebagai seorang muslim kita wajib tidak setuju apabila yang dijalankan itu bukan selain hukum Allah. Selain hukum Allah yang di, yang dijalankan kita wajib tidak setuju. Bagaimana mungkin keadaan kita wajib tidak setuju lalu kita yang kemudian negosiasi di situ. Kita yang kemudian negosiasi di sana. Maka tim pengacara muslim saya ketawa mendengarnya. Tim pengacara muslim. Walaupun ada faedahnya tapi aneh. Pengacara hukum tawud sementara muslim Islam. Ya sama dengan itu. Musik islami. Persis musik, aneh larinya, islami ya islami. Jadi sesuatu yang bertolak belakang. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang menjadi pengacara, carilah pekerjaan yang lebih lebih jelas daripada itu, lebih menjaga agama kita, lebih menjaga akhirat kita. Soal dunia, insya Allah selagi masih bisa berusaha, masih mau berusaha, masih ada celah untuk mendapatkan rezeki. Soal banyak dan sedikit, kekayaan bukanlah dinilai daripada banyak dan dan sedikitnya harta. Banyak orang punya harta masih merasa miskin, hidupnya tidak tenang, dan banyak orang hidupnya pas-pasan tapi dia merasa jadi orang kaya. Kekayaan itu ada pada merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada kita sudah lebih daripada cukup. Ketika kita sudah merasakan apa yang Allah berikan kepada kita lebih daripada cukup, kita sudah jadi orang kaya. Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in" fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila kamu sudah memiliki jiwa yang qanaah, kamu dan pemimpin-pemimpin dunia, raja-raja duniawi berada pada posisi yang sama. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau sudah qanaah ada di jiwamu kata Imam Syafi'i, kamu dan pemimpin dunia satu level. Bahkan mungkin kita lebih daripada mereka. Mungkin bisa lebih daripada mereka. jadi itu tidak tertutup kemungkinan. Buktinya pemimpin-pemimpin dunia itu keluarganya amburadul. Anaknya nggak jelas. Ya, gak jelas kuliahnya nggak jelas. Pergaulannya nggak jelas. Sehingga dibikin pusing oleh oleh kedudukannya, dibikin oleh hartanya dan sebagainya. Sementara kita tidak. Masih ada waktu yang sangat luas untuk kita sisakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita tetap berjalan. Sampai di sini pertemuan kita malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan lebih baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah keinginan kita untuk lebih mendalami agama kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa nama abdihi wa rasuli Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.